Alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir telah kita baca penjelasan dari Syekh Abdurrahman Ibn Nasir al sadi rahimahullah untuk tafsir dari surat Al-Qalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Dari penjelasan yang disampaikan oleh penulis rahimahullah taala ada beberapa faedah yang bisa kita ambil pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama, zammu Kasratil halif. Zammu Kasratil halif. Tercelanya banyak bersumpah. Orang yang suka bersumpah ini menunjukkan nafsun fil iman. Ada yang kurang pada imannya. Bahkan ini menjadi ciri yang ada pada orang-orang yang menentang dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Di mana Allah Azza wa Jal mengingatkan wala tuti' kulla halafin dan jangan sekali-kali engkau wahai Nabi mentaati untuk menuruti kemauan kullah halab setiap orang yang suka bersumpah banyak bersumpah secara khusus Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam hadis riwayat al-Imam At-Tabrani dengan sanad yang hasan kata Nabi alaihi salatu wassalam salatun la yukallimuhumullah. Ada tiga golongan manusia tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. wa la yuzakihim Allah tidak akan mensucikan mereka. Walahum adzabun alim. Dan mereka berhak mendapatkan azab yang sangat pedih. Golongan yang pertama Ismiyutun Zanin Orang yang tua renta Tukang zina Ismiyutun Zanin Sudah tua renta Tapi doyan zina Naudzubillah ini dari Kelak di umur Qiyamah Allah tidak sudi untuk mengajak bicara golongan yang pertama tidak sudi membersihkan mereka dan tidak sudi untuk memasukkan ke dalam surga dan mereka berhak mendapatkan azab yang pedih. Wa'ailun mustakbir. Golongan yang kedua, orang yang miskin tapi sombong. Miskin tapi sombong. Umumnya orang yang sombong itu orang yang kaya raya, hartanya banyak sehingga bisa disombongkan. Nah ini ada orang yang cukup aneh dan azan azani Allah wa iyyakum tidak punya apa-apa tapi sombong ya, menyombongkan dirinya di hadapan umat manusia. Allah Azza wa Jal tidak sudi berbicara terhadap golongan yang kedua ini tidak akan membersihkan mereka dan berhak mendapatkan azab yang pedih. Yang ketiga, ini yang kita inginkan pada hadis ini. Wa rajulun jahalallaha biqa'atahu. Golongan yang ketiga, seorang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelaris dagangannya. Jahalallaha biqa'atahu. Orang yang menjadikan Allah sebagai pelaris dagangannya. Maksudnya bagaimana? لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه dia nggak pernah menjual atau membeli sebuah barang kecuali harus lewat sumpah. Ya. Dia jual barangnya, saya jual barang ini. Demi Allah, barang ini bagus kualitasnya. kuis grade A. Padahal enggak biar laris, dikuatkan dengan sumpah. Masa inti nggak percaya dengan saya? Saya sudah sumpah. Wallahi ini grade A padahal grade C. Kadibidina azani Allah wa iyyakum. Begitu pula saat dia membeli sebuah barang, Allah saya beli barang ini di toko yang lain, harganya cuma sekian, ente jual mahal sekali. Ya, ya lah. Kemudian penjual Akhirnya ragu dengan harga yang sudah dia tetapkan gara-gara apa? Sumpah dari pembelinya. Dan ini menjadi kebiasaan dia. Sampai disifati oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ja'alallaha bidha'atahu. Dia menjadikan Allah sebagai pelaris transaksi jual belinya. Kalau dia mau ambil barang murah karena sumpahnya, dia jual barang tinggi mahal karena sumpahnya pula. Golongan yang ketiga ini masuk dalam kategori orang-orang yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disisikan dosa-dosanya dan berhak mendapatkan azab yang pedih. Kenapa? Banyak bersumpah. Kalau orang banyak bersumpah, katurat jalibatuh banyak dustanya. Ya, kalau ucapannya itu berbobot, tidak butuh untuk bersumpah. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ini menunjukkan orang ini banyak dustanya, sehingga perlu untuk menambah ya bobot ucapannya ditambah dengan sumpah. Ya Hakala ikhwanifidina azani Allah wa iyakum. Ditambah lagi, orang yang banyak bersumpah akan berkurang rasa taubim kepada Allah subhanahu wa ta'ala menganggap sepele remeh nama Allah Azza wa Jal yang dia gunakan dalam sumpahnya karena terlalu banyak sumpah akhirnya nggak ada apa namanya unsur mengagungkan Allah Azza wa Jal menganggap kalau sumpah atas nama Allah adalah sesuatu yang sakral ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mesti dipertanggungjawabkan hilang itu semua karena terlalu sering bersumpah dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat 89 Allah mengatakan wahfadhu aimanakum jaga sumpah-sumpah kalian jangan bersumpah kecuali dalam perkara-perkara besar yang memang dibutuhkan untuk bersumpah pada saat itu jangan bersumpah kecuali dengan kebenaran, menggunakan nama Allah dan dia bersumpah pada pernyataan yang betul-betul jujur sesuai dengan kenyataan. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dan setelah dia bersumpah, betul-betul dia jaga, tidak dia langgar kecuali apabila ada perkara yang lebih bermaslahat dari sesuatu yang sudah dia ikat dalam sumpahnya bidina azani Allahu wa iyaku. Baik. Ini faedah yang pertama. Sehingga seorang mukmin tidak mudah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun boleh kalau tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Boleh bersumpah pada situasi-situasi yang memang membutuhkan untuk diberi penekanan dengan sumpah seperti dalam persaksian dalam kasus peradilan yang diangkat pada hakim yang dibidina azani Allah wa iyyakum terkadang dibutuhkan yang namanya sumpah. Ayo. <clears throat> Faedah yang kedua di dalam ayat-ayat ini juga menjelaskan kepada kita Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum an-nahyu an kathratil masabbah larangan untuk banyak mencela an-nahyu an kathratil masabbah larangan dari tindakan suka mencela baik mencela orang maupun mencela barang. Ya, baik mencela orang atau mencela barang. Ini bidin azani Allahu wa iyyakum. Berdasarkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Indah Imam Tirmizi wa Ibn Majah dengan sanad yang sahih, kata Nabi Alaihi Salatu Wasallam, laisal mu'minu bitta'an walal'an seorang muslim itu seorang mukmin yang baik bukanlah orang yang suka mencela dan suka melaknat mencela dengan melaknat kalau dalam bahasa Arab asabu at-ta'nu wal itu sama artinya Ya, sama artinya. Laknat dari hamba kepada hamba itu artinya mencela. Ya. Tapi bedanya kalau atanu itu biasa digunakan untuk mencela kehormatan orang. Ya. Biasanya urusannya dengan sesama manusia. Kalau Allah lebih umum bisa untuk mencela manusia atau hewan bahkan barang. Hanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam marah ketika ada salah seorang dari rombongan beliau kesal dengan onta yang dia naiki dalam rombongan safar ya onta yang dinaiki sebagai kendaraan pada masa itu tentunya kualitas kendaraannya berbeda-beda. Ada onta yang kuat, cepat, ada onta yang lemah, lambat jalannya. Ya, ketika posisi jalanan agak menanjak ikan ini azani Allah wa iyakum ada salah seorang rombongan mencela ontanya karena kesal ikan ini azani Allah wa iyakum yang mengatakan bahwasanya onta yang dia naiki ibilnya ini didoakan dengan laknat. Ya, saraan ya malun katanya. Ontanya dikatakan malun. Kharibidina azani Allah ya wa iyyakum. Rasul ketika mendengar kalimat yang demikian, ya beliau langsung mempercepat jalannya Khalifidina ya, azani Allah ya wa iyyakum dan memberitakan kepada para sahabat yang ada di sekitar beliau ma yambahi ayyal hukana ibilun mal'un kata beliau nggak layak enggak patut ada di antara rombongan kami onta yang dilaknat itu menunjukkan Rasul nggak suka dengan tindakan yang semacam itu jangankan kepada orang terhadap hewan saja seorang mukmin yang baik itu tidak akan hadir di Rasulullah menggunakan lisannya untuk mencela hewan tersebut. Bisa dipahami? Daye. Wa subhanallah suka mencela ini menjadi sifat yang melekat pada musuh-musuh dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam qadiman wa hadisan dari sejak zaman dahulu kala, sejak zaman Nabi masih hidup, yang langsung beliau berhadapan dengan mereka dari kalangan orang-orang kafir Quraisy itu melekat eh, apa namanya sifat hamas suka mencela ya hamas suka mencela sampai detik ini musuh-musuh dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam juga punya ciri khas suka mencela ahli sunnah wal jamaah, menuduh ahli sunnah wal jamaah dengan tuduhan-tuduhan yang dusta. Ya, dengan tuduhan-tuduhan yang dusta. Mereka memberikan label kepada orang-orang yang mutamasib dengan sunnah dengan label-label yang apa ada unsur celaan berbalut candaan ya toh? orang yang tidak isbal dikatakan tinggi. ya rombongan celana tinggi Indonesia ya. kurawan tapi ada unsur hinaan mereka menghina apa? menghina orang-orang yang berusaha mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dalam bentuk tidak isbal karena Nabi mengatakan ma salam minal ini minal izar fa Ya, ini Nabi yang mengatakan. Apapun yang menutupi mata kaki, baik itu sarung dan sejenisnya, rafinar. Tempatnya di neraka. Dari bidin azani Allahu wa iyyakum. Baik. Nah, kemudian ketika ada orang yang dianggap aneh lantaran menerapkan sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, musuh-musuh dakwah Nabi alaihi salatu wassalam akan menampakkan salah satu ciri khas ya yang ada pada diri mereka hamas suka mencela memberikan label-label yang membuat orang itu lari dari mereka ini bidina azani wallahu wa ya, iyyakum. Dan tidak cukup celaan tadi diberikan kepada para pengikutnya, sampai diberikan kepada para ulama, kepada para masyayikh, kepada para hamalatul ilm. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dipanggil oleh mereka dengan sebutan ulamaul haudi wan nifas. Ya, disebut dengan apa? Ulamaul haid wan nifas ini curahan, cercaan. Hinaan yang menjatuhkan martabat seorang alim. Yang membuat kredibilitas seorang alim jatuh di hadapan umat manusia tujuannya apa tenfir ya membuat lari manusia dari al-haq dengan cara menjatuhkan kredibilitas kehormatan wibawa muruah ahlul haq melalui apa? Celaan, celaan, hinaan, hinaan, tuduhan, tuduhan palsu, berita-berita dusta, dan seterusnya. wa Dan itu bukan perkara yang baru karena sudah ada sejak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan seorang mukmin yang baik tentunya tidak akan meniru apalagi meneladani mengikuti jalan hidupnya orang-orang kafir sanibidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian ada yang berikutnya an-nahyu 'anil namimah. Larangan dari perbuatan namimah. Larangan dari perbuatan namimah. Namimah seperti yang sudah dijelaskan oleh eh, Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Sa'di pada pertemuan yang lalu yang sudah kita singgung pula naqlu kalamil ghair ala wajhil ifsad menukilkan ucapan orang lain dengan tujuan merusak hubungan menukilkan ucapan orang lain dengan tujuan merusak hubungan. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Itu namanya namimah. Ya, namanya namimah. Lihat ada keluarga terlihat adem ayem, nggak ada apa namanya kecela, nggak ada prahara dalam perjalanan rumah tangganya yang rasa kurang asyik. ya azani wa iyyakum. Akhirnya dinukilkan ucapan suaminya kepada sang istri eh, kemarin suamimu itu loh kenapa ngomong katanya di hadapan teman-temannya mau takut ya. mau takut sudah nyari bahkan yang dicari itu gadis usianya di bawah dua puluh tahun ya istri mana yang gak panas kalau dikompori seperti ini kalau wa aku panas ya toh pulang-pulang taklim ya allah wa yakum, Ya kan? Ketika keker pertikaian itu terjadi, pihak yang menukilkan kalam tadi, mbuh itu benar atau salah, ya kan? Yang penting dia menukilkan ucapan orang lain. Tujuannya apa? Ala wajhil ifsah disebut dengan namimah. Wan namimah kabiratun min kabairi dzunub. Namimah termasuk contoh dosa besar. Termasuk contoh dosa besar. Ironinya, dia termasuk al-kabair allati ihtaqarahan nas. Dosa besar yang dianggap enteng, dianggap remeh oleh kebanyakan orang. Nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dianggap remeh oleh kebanyakan orang isanibidina azani ya Allah wa iyyakum. Wa hadhihi namimah dan dosa namimah ini sababun min asbab azabil qabr. Dosa namimah termasuk dosa yang menyebabkan pelakunya diazab dalam kuburnya. Ya termasuk dosa yang menyebabkan pelakunya dia azab dalam kuburnya. ikan jadi nabi Allahu wa iyyakum. Nabi alaihi salatu wassalam seperti dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma riwayat dari Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim pernah melewati dua kuburan. marra Nabi alaihi salatu wassalam bi qabraini. Nabi melewati dua kuburan Fakala tiba-tiba beliau bersabda, "Innahuma la yu'azzaban." Dua penghuni kubur ini saat ini sedang diazab. Wa ma yu'azzabani fi kabir. Tidaklah dia diazab karena perkara yang besar, tapi perkara yang remeh di mata orang. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Orang pertama diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena suka namimah, suka mengadu domba, mengadu domba suami dengan istrinya, anak dengan orang tuanya, saudara dengan saudara yang lainnya, teman dengan temannya, sahabat dengan sahabatnya, semua diadu domba. Dan Allah wa Terlepas apakah memang dia menginginkan kejelekan pada orang-orang tersebut atau hanya sekedar apa namanya kurawan kita hidupin azan ya Allah wa ya, mungkin uh, zaman sekarang lebih ngeprank dengan istilah ngepreng gitu ya nah ini bukan termasuk bagian Islam misalnya hidupin azan ya Allah wa iyyakum mau inti serius atau enggak tapi kalau ucapan tadi dinukilkan untuk merusak hubungan nikah gede dia nazani wallahu wa iyyakum namanya namimah. Namanya namimah dan kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala mati membawa dosa namimah dia azab dalam kuburnya wala billah. Wa amal akhar fakana la yastatiru minal baul. Orang yang kedua yang sedang diazab kata Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang yang tidak menjaga kebersihan diri dan pakaiannya dari najis air kencingnya. Ya, nggak perhatian dalam urusan istinja Islam Filipina azani wallahu wa iyyakum. Nah, <clears throat> dan lagi-lagi suka melakukan adu domba, suka melakukan perbuatan namimah menjadi ciri khas a'da'un nabi sallallahu alaihi wasallam para musuh-musuh dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang juga disinggung dalam ayat yang sudah kita baca masyain binamin suka mundar mandir ke sana kemari dengan membawa misi namimah adu gembah Naam, la ikhwan fillah azani ya Allah wa iyyaku. Kemudian faedah yang berikutnya dari ayat-ayat yang sudah kita baca min sifati ahli nar termasuk ciri penduduk neraka manna'un lil khair suka menghalangi orang dari kebaikan ya, suka menghalangi orang dari kebaikan. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu menjelaskan dua tipe manusia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna minan nas nasan. Sesungguhnya ada di antara manusia itu sebuah golongan mafatih halil khair maghaliqa lishar. Ada golongan yang pertama yang punya karakter mafatih lil khair, pembuka kebaikan. Ya, dia mudahkan orang lain kepada jalan kebaikan dengan apa? Dengan ilmu, dengan dakwah, hidayah dinas, ngajak orang kepada kebaikan, memudahkan orang dalam melakukan hal-hal yang baik. Mafatih lil khair, maghaliqa lil dan suka menutup pintu-pintu kejelekan. Ya, dengan apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Dengan cara yang syar'i. Nasihat kepada kaum muslimin dengan cara yang hikmah dan syar'i. Hadirin azan Allah wa iyyakum. Ini golongan yang pertama. Mafatih lil khair, maghaliqa lishar. Menjadi kunci-kunci kebaikan, pembuka kebaikan untuk umat dan penutup segala bentuk kejelekan. Wa inna minan nasi nasan. Dan ada pula di antara gerakan manusia-manusia yang ada. Golongan yang menjadi lawan dari golongan pertama. di halis syari lil khair. Dengan karakter menjadi pin, uh, kunci pembuka segala bentuk kejelekan. Ya, dengan apa? Ngajak orang kepada kejelekan. Kemudian mempromosikan kejelekan secara besar-besaran di tengah-tengah kaum muslimin agar mereka mengikuti kejelekan tadi. Sahabatuna azani Allah wa kejelekan dipromosikan Ya. Juga termasuk menjadi pintu kejelekan ketika dia menghias-hiasi kejelekan tadi tazyinul batil menghias-hiasi kebatilan supaya nampak sebagai sebuah kebenaran. Ya. Jelas-jelas batil, jelas-jelas jelek, jelas-jelas mungkar dihias-hiasi dengan segala bentuk perhiasan yang memukau. Tindakan yang terlaknat. LGBT misalnya. Ya tak? Perbuatan yang membuat kaumnya Lut alaihi salam diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ada yang mungkin dia tidak termasuk deretan pelaku dari LGBT. Tapi dia menghias-hiasi perbuatan tadi dikatakan sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia yang harus dihormati oleh walaiyadzubillah. Ada yang tipikalnya seperti itu. Menjadi kunci pembuka kejelekan. Yang kalau dengan melalui ucapannya yang tidak memiliki dasar dari agama Allah Subhanahu wa taala, ingin berpartisipasi agar LGBT dilegalkan walayyadzubillah, maka dengan itu akan terbuka kejelekan menyebar di kalangan kaum muslimin gara-gara apa? Gara-gara ucapan orang tersebut sanibidina azani Allah wa iyakum Ada yang modelnya seperti ini. Maka Mafatih lishar maghaliqa lil khair menutup kebaikan kejelekan dibuka, kebaikan ditutup. Wa Orang hendak melakukan sunnah, berpegangan dengan sunnah, dicemooh, eh, dilecehkan, dihinakan, dikucilkan, bahkan diusir dari kampung halamannya. Sementara perkara yang jelas-jelas mungkar malah dibela mati-matian mati billah Ada yang modelnya seperti ini. Setelah Nabi menjelaskan dua golongan tadi, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Fatuba, maka kebahagiaan liman ja'alallahu mafatihal khair. Kebahagiaan nanti di surga bagi orang-orang yang Allah jadikan termasuk golongan pertama kunci pembuka kebaikan. Ya, wailun liman ja'alallahu mafatihal syarr dan celaka, binasa, kehancuran bagi orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kunci pembuka kejelekan azani azanillahu ya wa iyaku. Nah, sifat yang seperti ini ada pada ahlun nar mana lil khair suka menghalangi orang dari kebaikan otomatis kalau dia menghalangi dari kebaikan secara tidak langsung pada saat yang bersamaan dia mengajak kepada kejelekan. misalnya ibidin azam ya Allahu wa iyyaku. Naam. Kemudian eh, dalam ayat-ayat ini juga terdapat faedah yang lain misalnya jadi azam ya Allahu wa iyyakum. an anil i'tida' alam nas. Larangan untuk mendolimi orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Ya, larangan mendolimi orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Wadulmu fi haqqin nas salada. Zalim terhadap orang lain ini terbagi menjadi tiga bentuk. Dulmun, fiddima kezaliman dalam urusan darah. Mencakup pembunuhan dan kekerasan fisik. Ya. Pembunuhan dan kekerasan fisik. Ini bentuk membolingi orang. Nomor dua, Zalimun bil amwal. Mendalimi orang lain dalam bab harta. Ya, entah itu menipu atau mencuri, begal, riba, dan seterusnya. Dalam urusan-urusan harta, hal-hal yang termasuk kategori pelanggaran syariat dalam bab itu masuk dalam cakupan zalim dalam urusan harta kepada orang lain. Yang ketiga, bulmun fil a'rab. kegoliman dalam urusan kehormatan dan harga diri seseorang. Ya, dalam bab kehormatan dan harga diri seseorang. Di dalam Islam kehormatan seorang muslim itu betul-betul dijaga dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim itu sangat terhormat, sangat mulia di mata syariat dan siapa saja yang menjatuhkan kehormatan seorang muslim dengan tanpa hak maka itu termasuk dalam bab kebaliman Dan semuanya, semuanya masuk dalam kategori dosa yang dilarang Allah wa Ada yang sawair, ada yang babair. Ada yang masuk kategori dosa kecil, ada yang masuk kategori dosa besar. Allah wa Dan itu semuanya juga ada pada musuh-musuh dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah Isya. Sudah Isya. Ah, baik. Fadal, azan terlebih dahulu. Baik. <clears throat> Kemudian faedah yang berikutnya ma'asyiral ikhwah azan wa Allah wa iyyakum dari ayat-ayat yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu bisa kita ambil faedah al-amru bil ibtiad anil atam perintah untuk menjauh dari segala bentuk dosa perintah untuk menjauh dari segala bentuk dosa. Karena ahli nar, penduduk neraka, yang semasa hidupnya menjadi musuh-musuh dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka gemar dengan yang namanya dosa suka dengan yang namanya dosa bahkan menjadi ciri khas yang melekat pada diri mereka ikhwan ibidina azani wallahu wa iyakum suka berbuat dosa ya dengan dosa bukan sesuatu yang besar bukan sesuatu yang menjadi beban saat dilanggar ikhwan ibidina azani wallahu wa iyakum itu tipikal yang dimiliki oleh orang-orang kafir begitu pula kaum munafikin menganggap remeh dosa-dosa yang diperingatkan oleh para nabi dan rasul kepada mereka ikhwanillah Allah wa iyyakum lain halnya dengan kaum mukminin mereka menganggap dosa adalah sebuah beban yang ketika mereka langgar di sanibidina azani Allah wa iyyakum seolah-olah ada gunung yang sangat besar yang sedang menghimpit dada mereka. Ya, sehingga membuat mereka bergegas untuk melepaskan beban tadi dengan bertaubat dan beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaum munafikin menganggap dosa itu seperti seekor lalat hingga di hidungnya. Dengan mudah dia kibaskan lalat tadi dengan sekali gerakan tangan. Sanibidina azani wa iyyakum meramehkan dosa menganggaplah Dikit-dikit dosa kan tidak apa-apa. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Inna Innallah Furu rahim. Ya. Bayangan ini pendidikin azan Allah wa iyakum. Dosa itu kayak ngedon gorengan di warung. Pendidikin azan Allah wa iyakum. Mudah untuk dibayar. Nah, seorang mukmin yang baik tentunya akan menjauh sejauh-jauhnya dari yang namanya dosa, baik yang kecil, apalagi dosa-dosa yang besar. Nah, kemudian Saudara yang berikutnya ikhwan azan ya Allah wa iyyakum zammul utul. Tercelanya orang yang masuk kategori utulun. Kalau dalam ayat yang disebutkan dalam surat Al-Qalam Utulin ba'da zalika zanim. Ayat yang ke-13. Kalimat utul kalau kita melihat dan mempelajari penjelasan para ulama rahimahumullah taala ada dua penafsiran di kalangan mereka Ihsan ibn azani ya Allah wa iyyakum yang dua-duanya sama-sama tercela. Sifat yang pertama utulun Maknanya adalah kasin Keras hatinya. kasin ghalidul qalbi. Keras hatinya, keras terangainya. Kasar terangainya ifanibidina wa iyyakum. Ini tercela. Karena di dalam Islam justru kita diperintahkan untuk bersikap tawadu, lemah lembut kepada sesama kaum mukminin. Ya. Dan dikhawatirkan dan bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan orang-orang yang suka atau yang punya perangai-perangai yang keras, kasar, yang menjadi indikasi hatinya pun juga kasar. wa iyyakum keras sehingga tidak mudah untuk menerima nasihat dari orang lain. Ini mana yang pertama. Dan mana ini yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman Ibnu Nasir Asadi rahimahullahu taala. Makna yang kedua dari kalimat utulin ba'da zalika zanin utul makna yang kedua Akulun syarubun syadidun qawiyun. Akul, akul itu banyak makan. Syarub, banyak minum. Pikirannya mangan dan minum. Tak. Syadidun qawi, kuat fisiknya, jarang sakit. Bukan berarti orang yang sehat bukar, wah ini alunar. Enggak, belum tentu. Hadirin azani wallahu wa iyyakum. Cuman kebanyakannya yang fisiknya bugar, yang hidupnya habis untuk makan dan minum saja, jarang sakit hadirin azani wallahu wa iyyakum sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kalian lihat mereka orang-orang munafik Begitu pula orang-orang kafir, tu'jibuka ajsamuhum. Kalian akan dibikin kagum, tergeleng-geleng dengan indahnya tubuh mereka. Ya. Lihat kaum mukminin. Ya, kok banyak yang kering gitu ya. Fukor wal masakin, kurang gizi. Ya, lihat matanya sayu, jarang tidur, ya mata panda istilah mereka gitu ya. Nah, kalau lihat orang-orang kafir, masya Allah, seger, kulitnya kenceng, ikhwanifidina azan ya Allah wa Kita ngira ini masih umur 40, sudah eh, ternyata usianya sudah 60-an. Awet muda. Ya Pemuda-pemudanya, laki-lakinya masya Allah, kekar-kekar. Ya, six pack. Lihat kaum mukminin kontak ikhwanifidina azan ya Allah wa iyakum. Ya, atau six pack tapi modelnya polkadot. Gitu ya. Naam. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Ya. Kalau lihat fisik mereka, kalian akan dibuat kagum dengan keindahan fisik mereka. Kenapa? Hidupnya habis memperhatikan apa? Memperhatikan fisik semata. Yang dia pikirkan bagaimana gizinya terpenuhi Makan minumnya selalu ada. Tidak pernah memikirkan bagaimana kehidupannya telah dia mulu kiamat. Anak-anaknya pun juga demikian. Yang mereka pikirkan adalah makan dan minum anak-anak mereka selama di dunia saja. Nggak pernah terpikir bagaimana nanti anaknya, nasibnya, di yaumul kiamat. Apakah termasuk ahlu sahadah ataukah ahlus syakawah? Tidak terfikir ikhwan fillah azani Allahu wa iyakum. Nah, ini uh, makna yang kedua yang disampaikan ikhwan fillah azani Allahu wa iyakum oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya juga disampaikan oleh Al-Imam Muttabari rahimahullah taala dalam tafsir beliau. Dua-duanya ya ada pada musuh-musuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, mungkin dengan makna yang pertama perangai dan hatinya keras, kasar atau dengan makna yang kedua yang ada dalam benaknya hanya urusan makan dan minum serta fisik yang bagus bahkan jarang sakit sehingga lalai dari beramal salah mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Wa Kemudian faedah yang berikutnya dalam ayat ini juga menunjukkan kepada kita at-tahdzir minal ightirar bil mal. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala jangan lalai dengan harta dunia. Jangan tertipu dengan harta dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan pada ayat yang ke 14 setelah menjelaskan banyak sifat-sifat yang ada pada penduduk neraka yang menjadi musuh-musuh dakwah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan pembesar-pembesar Quraisy yang semua sifat-sifat tadi bersumber pada satu sifat yang sangat berbahaya yaitu al-kibru sombong kepada al-haq tidak mau menerima al-haq disebabkan apa angkana zamalin wabanin. apakah disebabkan karena mereka orang yang punya harta dan banyak anak ya harta adalah bagian dari gemerlap kehidupan dunia. Harta bisa menjadi wasilah perantara kepada kebaikan atau kejelekan. Harta bisa menjadi sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, cintanya Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Sebaliknya, harta pula yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala murka kepada hamba-hambanya. Karenanya seorang mukmin yang baik harus bijak dalam menyikapi harta. Ya, harus bijak dalam menyikapi harta. Harta bukan tujuan kita hidup di dunia. Harta itu salah satu bagian nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia Ali bin Abu Thalib radhiyallahu taala anhu arba, ketika beliau ditanya oleh murid-muridnya, "Ya Abul Hasan, sif lana Wahai Abul Hasan, ini kunyahnya Ali radhiyallahu taala anhu arba, sif lana Tolong terangkan kepada kami hakikat dunia. Hakikat harta dunia itu apa? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, "Util am Mau keterangan panjang atau yang singkat? Ya, ternyata murid-muridnya ya kurang lebih sama kayak kita, maunya yang singkat-singkat aja, jangan yang panjang-panjang. Gal tuksir, yang ringkas saja Ya. Maka dijawab oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala halaluha hisab wa haramuha nar. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala halaluha hisab. Yang halal dari harta dunia itu ada hisabnya. Apa hisabnya? Min aina tasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia dapatkan harta tadi? Untuk apa dia gunakan harta tersebut? Dua pertanyaan. Dari Allah Subhanahu wa taala. Min aina tasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia dapatkan hartanya? Untuk apa dia pergunakan? Wa haramuha sementara yang haram dari harta dunia tadi nar neraka ancamannya kata beliau radhiyallahu taala anhu wa arda. Dan harta dunia bukan tolak ukur ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan jaminan orang yang kaya raya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tidak ada jaminan pula orang yang miskin adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kaya dan miskin bukan keadaan yang menjadikan penentu seseorang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan ukuran ibrah seseorang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala at-taqwa ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala bukan miskin atau kaya rayanya ya orang miskin tapi dimurkai oleh Allah banyak saat mereka tidak sadar, saat mereka malah sombong. Bahkan tadi kita singgung di awal pembahasan, tiga golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disucikan dari dosa, layak mendapatkan azab yang pedih, ailun mustakbir, orang yang miskin tapi sombong. Ya, sehingga keadaan miskin semata-mata miskin itu nggak bisa dijadikan sebagai oh ini penduduk surga, belum tentu. Sebagaimana orang yang kaya tidak bisa dibagikan oh ini ahli benar. Enggak, juga belum tentu. Kalau dia bisa menyikapi keadaannya dengan bimbingan Islam, dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, mereka lah ahlul jannah. Yang diuji dengan harta kaya raya pandai bersyukur, dia orang yang bertakwa. Yang diuji dengan kesempitan harta, kesempitan dunia, termasuk fukara wal masakin, tapi dia sabar dalam menghadapinya, dia pula ahlul jannah. Ya, dia pula ahlul jannah karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti di yaumul kiamah secara khusus fuqara wal masakin dipersilahkan masuk terlebih dahulu ke dalam surga karena hisapnya ringan. Kalau orang-orang kaya, hisapnya panjang, tergantung kekayaannya. Makin banyak hartanya, makin panjang hisapnya Hamidin azani Allahu wa iyyakum. Karenanya Nabi alaihi salatu wassalam ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kuta Allahumma ya Allah ij'al jadikan rizqa ali Muhammadin rizki untuk keluarga Muhammad kutan cukup untuk kebutuhan hidup mereka saja. Tidak lebih. Padahal kalau Rasul minta kaya raya, minta kerajaan seperti Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, bukan perkara mustahil untuk diijabai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya Rasul alaihi salatu salam minta hidupnya berkelimang dengan harta layaknya raja-raja dan penguasa yang lain, lebih baik daripada itu bahkan bukan perkara yang mustahil untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah. Tapi Rasul nggak meminta itu semua. Kenapa? Karena nanti dia yaumul kiamah yang masuk dalam kategori golongan fuqara wal masakin dari ahli jannah lebih dulu masuknya daripada agnia. Nah, hakada ikhwan fillah azani wa iyaku. Sehingga mukmin yang baik bisa bersikap dengan sikap yang bijaksana terhadap harta dunia. Bainal ghali fihi wal Selalu ambil sikap pertengahan yang adil, tidak berlebih-lebihan dalam menyikapi dunia, juga tidak kurang ulu terhadap dunia sampai anti terhadap dunia bidin azani Allah wa iyakum nggak mau dengan perkara-perkara dunia dianggap seperti uh, dengan anggapan tidak zuhud, tidak warak dan semisalnya ini ulu Ya, juga bukan kemudian seperti orang-orang yang keranjingan dunia mengambil dunia dari segala bentuk, segala arah halal atau haram, yang penting hartanya banyak. Ini juga salah. Atau mengambil jari jaran yang halal, tapi melalaikan. Halal pekerjaannya, halal hasil usahanya, tapi melalaikan dari kewajiban-kewajiban syariat. Kemudian azani Allah wa juga salah. Ya. Karena yang menjadi prioritas tujuan utama kita di dunia adalah tahqiqul ubudiyah lillahi azza wa jalla. Beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Hakada ikhani jidina azani Allah wa iyyaku Ini beberapa faedah yang bisa kita sampaikan untuk ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Dan insya Allah ta'ala lanjutan tafsir ayat yang ke-17 wa ma ba'daha insya Allah ta'ala pada pertemuan yang berikutnya Bismillahirrahmanirrahim. ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyadu an la ilaha ila Astaghfiruka wa atubu ilaih. Tafadzalu barakallahu fikum.